Termasuk tanda Allah mencintai seorang hamba Termasuk tanda Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba Ketika hamba tersebut Allah berikan pemahaman dalam agamanya Tidak sampai di situ Allah berikan pemahaman dalam agamanya Dan Allah berikan taufik Untuk bisa mengamalkan dari ilmu agama tadi Ilmu agama bukan sekedar wawasan Bukan sekedar wacana-wacana tapi ilmu agama adalah sesuatu yang dia pelajari sesuai dengan pemahaman Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah dan diamalkan. Ini yang penting. Sebagaimana dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan <clears throat> radhiyallahu anhuma Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kandai kebaikan baginya Allah akan fakihkan dalam urusan agamanya Disebutkan para ulama Lafat khairan di sini Dengan lafat nakiroh Ya artinya tufidul umum Ini mengandung faedah yang sifatnya umum Yaitu kebaikan-kebaikan di dunia <clears throat> Demikian pula kebaikan di akhirat Itu dengan seorang faqih seorang tafakuh mempelajari ilmu agama kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan dari pembahasan membaca hadis-hadis Nabi terkait dengan kabar-kabar <clears throat> peristiwa-peristiwa yang akan muncul sepeninggal Nabi alaihi salatu dari yang namanya fitnah ataupun ujian-ujian ataupun kejadian-kejadian. Yang ini kita perlu membahasnya dalam rangka ma'rifatus syar litsinabihi. Mengetahui yang namanya kejelekan <clears throat> dalam rangka untuk selamat darinya. Baik, saya pada hadis yang ketiga Hadis yang ketiga dari kitab al-fitan wal hawadis dikatakan di sana walahu an usamata radhiyallahu anhu dan dari sahabat Usamah sahabat Usamah Ibni Zaid radhiyallahu anhuma sahabat Usamah ini sahabat yang mulia yang mana beliau radhiyallahu anhu masa kecilnya tinggal bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Dikarenakan kedua orang tuanya adalah maula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua orang tuanya adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ibunya yang bernama Ummu Aiman dan ayah yang bernama Zaid Emil Harisah. Ummu Aiman ini budaknya Nabi yang merupakan hadiah dari ibunya seorang perempuan Habasyah yang berkulit hitam namun Allah muliakan dengan Ummu Aiman ini menjadi orang yang mengurusi masa kecil Nabi alaihi salatu wasallam sampai beliau menjadi seorang nabi dan rasul kemudian memiliki putra yang bernama Usamah Usamah bin Zaid ibnil Harithah Ayahnya juga seorang sahabat yang mulia, Zaid bin Harisah. Bahkan ayahnya ini juga termasuk orang dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Usamah juga demikian. Seorang yang sangat dekat sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan beliau mensejajarkan antara Usamah melakukan yang namanya Usamah bin Zaid seperti layaknya putranya sendiri seperti layaknya cucunya sendiri karena ketika itu sahabat Usama <clears throat> ini sepantaran dengan cucu Nabi yang bernama Al Hasan ibni Ali maka tidak jarang e, Nabi Shallallahu Alaihi biasa menempatkan Usamah di di pahanya dipangku oleh Nabi demikian pula di sebelah sebelahnya yaitu Al Hasan. Bahkan beliau pernah berdoa, Allahumma inni uhibbuhuma faahibahuma. Nabi pernah berdoa ya, ya Allah, sesungguhnya aku cinta kepada dua anak ini, yaitu sahabat Al Hasan, cucu Nabi, dan juga sahabat Usama bin Zaid. Sesungguhnya aku cinta kepada keduanya, faahibahuma maka cintailah keduanya ya Allah ini menunjukkan keutamaan besar sahabat Usamah bin Zaid bahkan beliau radhiyallahu anhu tumbuh menjadi seorang yang mulia dengan tarbiyah Nabi alaihi salatu wasalam seorang yang cerdas seorang yang tangkas walaupun berbeda jauh antara Al-Hasan dengan warna ataupun dengan perawakan tubuhnya yang putih Sementara Usamah karena beliau adalah keturunan dari budak Habasyah yaitu secara fisiknya seorang yang hitam. Tapi Nabi sallallahu alaihi tidak pernah membedakan ya, antara satu orang dengan yang lainnya disebabkan karena fisiknya. Ini juga sebagai faedah Tidaklah seorang itu memandang dari bentuk fisik seseorang Bahkan Nabi SAW menyebutkan Innallaha <clears throat> la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat <clears throat> kepada bentuk fisik kalian, tidak pula harta kalian. Jadi keliru. Kalau ada orang itu memandang orang lain, menilai orang lain hanya sekedar fisik dan juga harta. Orang sangat dihormati karena fisiknya yang bagus. Orang dihormati dikarenakan apa? Hartanya yang melimpah. Tidak seperti itu. Tapi Allah melihat seseorang itu melihat dari walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum walakin yang duru ila a'malikum wa kulubikum. akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat dari sisi amalan kalian dan hati kalian ini yang menjadi ukuran bukan dari fisik seseorang tapi dari hati dan amalan seseorang bahkan Allah dengan tegas menyebutkan <clears throat> dalam surat Al-Hujurat ketika menyebutkan Allah menciptakan adanya manusia dari sekian banyak berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kemudian Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Namun sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala manusia sama. Baik yang kaya yang miskin, yang fisiknya bagus, yang fisiknya biasa saja, yang jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Yang punya jabatan, yang enggak punya jabatan, semuanya sama. Yang bedakan adalah keimanan. Yang bedakan adalah ketakwaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka sekali lagi di sini juga diambil faedah seorang itu mulia bukan karena harta ataupun fisiknya. Seorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan amal soleh dan juga ketakwaannya. Maka sahabat Usama di sini sebagai contoh <clears throat> sahabat yang mulia. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit kemudian meninggalnya mengutus sahabat Usamah yang usianya ketika itu masih sangat belia di usia 18 tahun belum menjadi seorang panglima perang ketika itu sementara ketika itu masih ada sahabat-sahabat mulia ada sahabat Abu Bakar Siddiq ada sahabat Umar bin Khattab ada sahabat Utsman bin Affan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum tapi Rasul mengutus sahabat Usama bin Zaid menjadi seorang panglima perang ketika itu ini menunjukkan kemuliaan sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. <clears throat> Beliau menceritakan <clears throat> Ashrafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala utamin min atamil Madinati. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam naik ke salah satu dari benteng-benteng kota Madinah. Faqala Kemudian beliau pun mengatakan, "Hal tarau nama aro?" <clears throat> Apa kalian melihat apa yang aku lihat? Wahai para sahabat, apa kalian melihat apa yang aku lihat saat ini? Inilah aro mawaki al-fitani khilala buyutikum il kitor. Sesungguhnya saat ini aku melihat yang namanya tempat-tempat turunnya fitnah itu seperti di sela-sela rumah kalian seperti turunnya hujan. Itu aku melihat di atap-atap rumah kalian, di sela-sela rumah kalian turun yang namanya fitnah-fitnah sebagaimana turunnya yang namanya air hujan membasahi rumah-rumah kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 2467 dan juga riwayat Muslim hadis nomor 2885. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini disebutkan oleh penulis Asy Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau hendak menyebutkan terkait dengan munculnya fitnah di akhir zaman. Yang mana fitnah itu digambarkan seperti turunnya air hujan membasahi rumah-rumah kalian. Itu fitnah sangat banyak. Bahkan fitnah itu sampai masuk ke rumah-rumah kalian. Disebutkanlah Syekh Saleh Al-Fauzan kita baca keterangannya. <clears throat> an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahu mu'jizat bahwa Nabi Ali salatu wasallam memiliki mukjizat. Mukjizat ini sesuatu yang keluar dari kebiasaan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebagai mukjizat ya yang membenarkan kerasulan ataupun kenabiannya. Ini kita ketika terjadi pada para nabi dan rasul namanya mukjizat. Ketika terjadi kepada orang-orang soleh dari kalangan wali-wali Allah itu namanya karomah itu namanya karomah pernah saya bahas atau pernah kami bahas di pembahasan usul min usul akidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya ahli sunnah mereka meyakini adanya karomatul aulia meyakini bahwasanya para wali itu memiliki karomah-karomah namun sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan ya. yang penting terkait dengan yang namanya karomah ini mimbab syai' bisa yudkar kita penting menyebutkan sebelum kita membahas hadis ini <clears throat> yang namanya karomah itu terjadi pada orang-orang soleh kalau tadi mukjizat kepada siapa? para nabi dan rasul sebagai pembenaran terkait dengan kenabian dan kerasulannya. Mujizat terbesar Nabi Shallallahu Wasallam adalah Al-Quran. Ya. Kalau itu yang namanya karomah, maka sama, hampir sama seperti mukjizat. Bedanya mukjizat kepada para nabi. Kalau karomah kepada orang-orang soleh. Namun yang penting untuk disoroti yaitu bahwasanya karomah yang terjadi kepada orang-orang soleh, para wali, itu tidak bisa dipelajari. Tidak bisa pula dia apa namanya menampakkan ketika diminta tidak bisa. Ya. Jadi yang namanya karomah itu tidak bisa dipelajari. Tidak tidak bisa pula apa ketika dia membutuhkan kemudian apa datang tidak bisa. Ya. Maka hati-hati Ketika ada orang yang mengaku memiliki karomah, karomah. Ya. Karomah seorang bisa apa? Berjalan di atas air atau semisal sholat di atas air. Terus buat apa? Sholat di masjid berjamaah bersama kaum muslimin. Atau bisa apa? Terbang semisal. Oh ini punya karomah, tidak bisa. Yang namanya karomah tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipelajari. Allah berikan sewaktu-waktu yang Allah kehendaki. Ya. Dan karomah terus ada bagi orang-orang apa? Orang-orang soleh, orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Karena Allah menyebutkan tentang karomah, ya. Allah menyebutkan yaitu mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan seafdal afdal karomah bagi seorang mukmin adalah istiqomah al istiqomah alal haq istiqomah di atas al haq itu seabdul abdul apa karomah ya bukan tadi harus bisa apa namanya berjalan di atas air bisa terbang tidak ada yang namanya karomah itu dengan apa dengan dipelajari kemudian dikeluarkan ya kalau dia mau bukan itu bantuan-bantuan jin Kembali ke hadis ini. <clears throat> Di sini bahwasannya ketika Nabi sallallahu Wasallam beliau naik ke salah satu dari benteng-benteng di kota Madinah. Disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al Fauzan lahu mukjizat. Nabi memiliki mukjizat ya, yang kita ketahui ya, sangat banyak mukjizat Nabi. Di antaranya beliau juga di Isra Mi'rajkan dalam satu malam saja Kemudian beliau bisa apa? Membelah bulan keluar dari jari jemarinya apa? Air. Dan mukjizat terbesar Nabi sallallahu wasallam adalah apa? Al-Qur'an. Ya. Wa min dzalika hadhil mu'jizah. Termasuk mukjizat Nabi <clears throat> adalah mukjizat ini. Apa itu? Asrofan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala utamin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke satu benteng benteng kota Madinah yakni ala kosrin murtafi'im min atomil Madinah yaitu benteng yang tinggi dari benteng di kota Madinah kanat fiha atomun wahia abrojun kawiyatun yaitu benteng benteng yang sangat kokoh apa fungsinya yaqrubuna fiha ahwalal adu yang mereka itu bisa mengintai musuh ya tatkala musuh itu datang jadi e, ketika ada musuh datang bisa diintai dari benteng tadi yang sangat tinggi bisa melihat keadaan musuh oh, itu pasukan musuh sedang mendekat kota Madinah ya. itu diketahui dengan apa dengan e, naik ke benteng tadi yas'aduna 'alaiha wa yartafi'una 'alaiha yang mereka biasa naik padanya dan juga mereka biasa eh, apa namanya naik ke sana untuk melihat keadaan musuh nala adwa al mukbila 'alaihim untuk mengintai musuh yang datang kepada mereka <clears throat> Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minha maka Nabi suatu ketika pernah naik salah satu dari benteng-benteng yang ada. Beliau naik sendiri. Fakola kemudian beliau bersabda, "Hal tarawna ma aro?" <clears throat> Apa kalian melihat apa yang aku lihat? Qalu la. Para sahabat mereka mengatakan tidak. Di sini juga sebagai <clears throat> faedah di antara khusus Nabi Terkadang beliau dinampakkan sesuatu yang para sahabat tidak bisa melihatnya. Tentunya ini merupakan mukjizat dan juga merupakan khusan Nabi sallallahu wasallam pemulihan kepada beliau. Li'annahum la yarawna ma yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Mereka para sahabat tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Rasul ketika itu. Hadza min khasa'isihi wa mu'jizatihi. Ini merupakan khususan Nabi dan juga mukjizat Nabi. Wahada mimba bi tahdiri lil ummah. Dan pada hadis ini diambil pelajaran pula adanya tahdir, adanya peringatan kepada umat. Ya. Ketika beliau mengatakan inilah aroma waki alfitan khilala buyutikum sesungguhnya aku melihat tempat-tempat yang namanya fitnah itu jatuh di rumah-rumah kalian. Inda au qaribun min buyutikum, yaitu di sisi rumah kalian atau dalam rumah kalian sendiri. Ya, dekat dengan rumah kalian. Ya, fitnah itu telah ada. Li'anal fitnata satu syannasa fi buyutihim. Dikarenakan fitnah itu akan mendatangi manusia sekalipun di rumah rumah mereka. Wahada tahdirun minhu sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahu sayakunu hunaka fitanun tasilu ilan nas. Bahwasanya nanti akan ada yang namanya muncul fitnah yang menghampiri manusia sekalipun mereka di rumah-rumah mereka. Ya. Nanti insya Allah kita akan sebutkan seperti apa bentuk fitnah-fitnahnya. Dikatakan oleh beliau Asy Shalih Al Fauzan hafizahullah, <clears throat> al-adatu merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Anan nasa bahwasanya manusia Ida baku fi buyutihim. Kalau mereka itu tinggal di rumah mereka, ya, Yaslimuna minal fitan. Mereka selamat dari fitnah. Ini kebiasaannya. Kalau orang ada fitnah di luar sana, dia dalam rumah itu akan selamat. Idza kharaju minha wa ta'radul lil fitan tusibuhum. Tapi kalau mereka keluar rumah, kemudian mereka itu melihat fitnah, mencoba sekali dua kali melihat fitnah, ini saya akan terkena ya, termakan oleh fitnah tersebut lakin hadihi latakia min hal buyuta akan tetapi fitnah ini tidaklah menyelamatkan rumah-rumah yang ada artinya fitnah yang disebutkan dalam hadis ini itu adalah sebuah fitnah yang mengerikan di akhir zaman bukan sekedar yang di luar saja yang kena Bahkan dalam rumah saja terkena fitnah. Mengerikan. Kalau disebutkan dalam hadis Nabi, disebutkan orang yang selamat dari fitnah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Mutafakun alaih, <clears throat> satakunu fitanun akan muncul fitnah al-qaidu fiha khairun minal qaim. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qaimu fiha khairun minal masyi. Orang yang berdiri lebih baik dibandingkan orang yang berjalan. Ketika ada fitnah, itu orang duduk di sebuah tempat lebih aman dibandingkan ketika dia itu berdiri melihat apa sih fitnahnya dia lihat ternyata dia lihat kemudian ikut fitnah tadi yang berdiri lebih mending dibandingkan orang yang mendatangi fitnah tadi dengan jalan kaki. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Orang yang jalan kaki <clears throat> lebih mending dibandingkan orang yang lari. Ketika ada fitnah dia malah lari. Terbawa fitnah, ya. Man tasyarafa laha tastasyrafahu. Barang siapa yang melirik kemudian mengikuti fitnah terbawa. Maka hati-hati. Seorang jangan berani-berani untuk dia itu apa? Melihat-lihat, mencoba-coba mendekati fitnah. Disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullah, al-fitan qatafah wal qulubu dhaifah. Fitnah itu menyambar-nyambar. Sementara hati seorang itu sangat lemah. Ya. Jangan sampai seorang itu berani-berani melihat sebuah fitnah. Melihat yang namanya syahwat dipertontonkan semisal yang tadinya dia tidak melihat, kemudian melihat akhirnya apa? Terbawa ngikuti syahwat. Atau semisal dia fitnahnya berupa syubhat, kerancuan-kerancuan dalam berpikir, penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, penyimpangan dalam manhaj, dia lihat sekali. Datang ke majelis ya, yang di sana disampaikan dari apa? sesuatu yang menyimpang. Ya. Bisa jadi dia langsung terkena. Ya. Terkena dari apa? Dari pemikiran tadi. Sebagaimana yang dihayatkan oleh disebutkan oleh al Muhammad Umar as Hafidahullah terkait dengan seorang yang dia itu duduk singgah di sebuah tempat bersama dengan apa? seorang tua yang punya pemikiran kodariah Sejenak saja, duduk sebentar saja. Dia termakan fitnah kodariah Akhirnya dia pun mengingkari yang namanya takdir. Hanya sejenak saja. Makanya juga peringatan hati-hati seorang dalam bermajelis ilmu, seorang dalam dia bergaul. Ya. Karena yang namanya seorang itu bermajlis, bergaul akan terbawa ya dengan pemahaman orang tersebut. Ya. Sebagaimana di sini. Orang yang melihat fitnah, melihat syahwat, melihat syubhat pasti terseret ya dalam fitnah tersebut. Faman wajada minha malja'an au ma'adan falyaid bihi. Maka barang siapa yang dia mendapati tempat berlindung maka hendaknya dia apa? berlindung. Ini kaidah secara umum. Orang kalau ada fitnah dia duduk aman dibandingkan orang yang berdiri. Orang berdiri lebih mending dibandingkan orang yang jalan. Orang yang jalan lebih mending dibandingkan orang yang berlari. Kalau kamu punya tempat yang kamu berlindung padanya, tinggal di situ. Ini hukum asalnya. Ya. Tapi disebutkan dalam hadis ini <clears throat> Yang namanya fitnah di akhir zaman itu masuk ke rumah kita masing-masing. Ya. Dikatakan oleh beliau hafizahullah Hadhil fitanun tasilu ilan nasi fi buyutihim. Fitnah di akhir zaman itu sampai kepada manusia di rumah mereka sendiri. Wahum sakinuna fiha mereka tinggal di sana di rumah, menetap di rumah nggak kemana-mana, fitnahnya datang ke rumah. Wahaga wallahu a'lam fi akhir zaman. Dan ini wallahu a'lam terjadi di akhir zaman, di zaman kita. Nanti beliau memberikan contohnya. <clears throat> Ida tawa ida warot wasailul i'lam tatkala ketika itu yang namanya yang namanya globalisasi yang namanya teknologi semakin berkembang pesat. Ya. Wal basu fadai wal akmar asinaiyah. Ada yang namanya sarana-sarana internet, ada yang namanya satelit-satelit Kamayakulun. seperti mereka ungkapkan. Entah itu yang namanya internet, entah itu yang namanya kemajuan teknologi, entah itu yang namanya satelit-satelit. Ya. Intinya kemajuan-kemajuan yang ada. Ini yang disebutkan oleh beliau hafizahullah <clears throat> mensyarah dari sabda Nabi, fitnah itu akan masuk ke rumah kalian. Yaitu ketika perkembangan teknologi sangat mutakhir, sangat cepat, sangat pesat ya. Entah itu bentuknya televisi, entah itu yang namanya internet-internet ya, HP-HP Android yang sangat canggih fa inna syarra yantakilu ma'aha bisuhulatin maka sesungguhnya yang namanya kejelekan itu berpindah dengan sangat mudah ya ini yang kita rasakan yang kita rasakan ya saat ini yang namanya kejelekan itu sangat mudah berpindah dalam hitungan detik wa yasilu ilal buyuti biwasitati syasyat itu masuk sampai ke rumah ke rumah dengan perantara yang namanya layar-layar monitor entah itu tadi yang bentuknya internet televisi ataupun HP kan ada layarnya di sini ya bisa dilihat ya ada layarnya baik biwasitatil ma'muadat allati tanqalul ahdas dengan adanya koneksi-koneksi internet yang bisa apa e, <clears throat> secara cepat memindahkan yang namanya apa kejadian-kejadian terjadi kejadian baru satu detik selesai itu yang namanya beritanya sudah langsung menyebar seluruh dunia ya itu kan di zaman kita ya kalau di zaman dulu tunggu, ya berapa hari. Kalau dulu mungkin orang ngirim surat itu menggunakan apa? Menggunakan e, burung merpati kayak gitu Pak ya. Pernah alami Bapak di sini? Ya sampainya nggak tahu, kadang sampai kadang enggak gitu ya. Atau dengan pos tadi. Kalau sekarang nggak perlu dengan seperti itu. Orang langsung e, apa namanya? pengin lihat orangnya saja langsung apa? kelihatan ketika itu juga sangat cepat yang namanya apa e, perkembangan teknologi yang dulu duru hal insan wahwa fi manusia melihat kejadian tadi yang mungkin sangat jauh di luar negeri sana sangat jauh di tempat yang sangat jauh yang tidak mungkin ditempuh oleh dia ya. itu bisa langsung dilihat dalam sekejap ya Bahkan ada istilah yang namanya live, langsung dilihat itu ya, siaran langsung. Ya, sana sedang ada apa langsung kelihatan. Wahia fi aqsal ardi ka'annahu mawjudun indaha. Sementara kejadian tadi itu sangat jauh di belahan bumi yang lain seolah ada di hadapannya. Luar biasa. Ini merupakan ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau tidaklah berucap dengan hawa nafsu. Wa mayantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Beliau bersabda seperti itu terjadi. Yang namanya apa? Kejadian fitnah yang ada. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiku 'anil hawa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. Wa inna hadza syai'un sayahsul maka perkara ini pasti terjadi ya dan itu nyata terjadi di zaman kita fa innal fitana satahzul buyuta maka sungguhnya fitnah itu akan memerangi di rumah-rumah kalian tadkhulu alaiha masuk ke rumah-rumah kalian wa hadza min babi tahdzir ini merupakan bentuk peringatan keras hati-hati ketika sudah muncul fitnah yang sifatnya seperti itu masuk ke rumah-rumah kalian tidak ada yang selamat, hati-hati. Hada ikhbarun minhu sallallahu alaihi wasallam yuhadzirun nas. Maka ini adalah kabar dari Nabi yang sekaligus sebagai tahdir, sebagai peringatan supaya manusia itu waspada. Wa yasunu baitahu min wusuli hadhil fitani ilaih ataupun inda wujudi hadhil fitan al muntashirah maka tatkala seorang itu mendapati fitnah yang sudah tersebar ini ya khudu hadarohu, dia harus waspada ya, harus hati-hati ini tidak bisa dilawan dengan apa dengan pedang ya kalau kita lawan dengan pedang bisa nggak rusak pak ya punya HP ini fitnah dia apa namanya dihancurkan e, saja oh nggak bisa ya, akan muncul yang lain seperti itu maka dengan yang namanya ilmu agama, seorang waspada dari yang namanya fitnah yang ada. Wa yasunu baitahu min wusuli hadhil fitani ilaih. Maka seorang itu ya menjaga rumahnya supaya tidak muncul, tidak sampai fitnah-fitnah ini masuk ke rumah. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Insyaallah nanti kita akan rincikan bagaimana seorang menyikapi media-media yang ada. Wahada fihi su'ubah katanya Syekh ya. Perkara seperti ini untuk menahan yang namanya teknologi itu perkara yang sulit ya. Beliau mengatakan sulit. Ya. Seorang menahan yang namanya teknologi nggak bisa. Yang namanya kemajuan zaman, teknologi dibendung itu nggak bisa. Yang bisa hanya diarahkan. Yang bisanya diapakan? Diarahkan. Nggak bisa ditolak, nggak bisa yang namanya kemajuan. Wahada fi su'ubah walakin ma'as sabri akan tapi dengan kesabaran walih tisabi dan juga dengan yang namanya ihtisab mengharap pertolongan Allah atau mengharap pahala Allah yu'inu yu'inuhullahu subhanahu wa ta'ala niscaya Allah akan menolongnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong hamba tersebut kalau dia sabar, kalau dia mengharap pahala Allah, pasti Allah akan menolong hamba tersebut. Ya. Ketika muncul yang namanya kemajuan-kemajuan zaman, teknologi-teknologi yang ada, ya, seorang menghadapi dengan yang namanya kesabaran. Mengharapkan pahala Allah dan mempelajari <clears throat> terkait dengan media yang ada. Maka di kesempatan yang mulia ini sedikit kami nukilkan kami bawakan beberapa faedah-faedah yang melengkapi terkait dengan media sosial. Dikatakan dalam hadis tersebut <clears throat> bahwasanya fitnah itu akan masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, ke rumah-rumah kita. Ya. Dengan bentuknya yaitu adanya media-media sosial yang sangat cepat perkembangannya. Maka diantara <clears throat> pesan-pesan yang perlu kami sampaikan yang dibimbingkan para ulama kita diantara yang disebutkan oleh Syekh <clears throat> Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah beliau memberikan beberapa nasihat-nasihat bagi mereka para pengguna internet. Para pengguna teknologi-teknologi yang ada. Ya. Agar supaya seorang itu bisa mengambil pelajaran-pelajaran mengambil manfaat ya dari kemajuan yang ada. Bukan dia terbawa oleh arus globalisasi. Bukan terbawa oleh yang namanya apa? teknologi ya. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah ketika diminta nasihat untuk para pengguna internet. Dikatakan oleh beliau maklumun anal internet fihi khairun wa fihi syar. Perkara yang diketahui yang namanya internet media sosial itu padanya ada kebaikan, ada kejelekan. Walladhi yabtahi fihi khaira yajiduhu. Kalau orang memang carinya yang baik, dia akan mendapati yang baik. Ya. Internet itu ada baik, ada ada yang jelek. Kalau orang carinya baik, dia mendapatkan yang baik. Ya. Wa fihi ulumun syariah wa ulumun lughawiyah wa ulumun sinaiyah. Padanya ada ilmu-ilmu syariat. Banyak sekali para masyaikh sunnah, para asatidah memberikan faidah-faidah ilmiah durus-durus ya pelajaran-pelajaran yang sifatnya rutin lewat dunia internet ya maka kalau orang mencari ada ya demikian pula lughawiyah bahasa Arab dan juga ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi bermanfaat ilmu industri teknologi cara ini dan itu orang pengen bercocok tanam bagaimana yang bagus di internet banyak itu perkara yang sifatnya baik, mubah, ya. Bahkan terkadang membantu sekali, ya. Tips-tips yang sifatnya bermanfaat, tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Wa dzalik dan yang selain itu. <clears throat> Wa fihi syarrun mahdun. Padanya juga ada kejelekan yang sifatnya itu mahd. Kejelekan yang murni. Wa syarrun katsir. Dan kejelekannya sangat banyak. Ya, bahkan dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafidahullah yang namanya media sosial yang namanya internet itu seperti kasikin lahu hadain seperti yang namanya pisau ya pedang yang punya dua mata matanya di depan di belakang terkadang dia itu bisa menggunakan untuk perkara melindungi dirinya bisa jadi justru malah menusuk dirinya ya membahayakan dirinya itu yang namanya internet yang namanya media sosial ya baik wa qad balaghani annaha fi khutaratiha ashaddu min konawat al-fadhaiyah ya. maka telah menghabarkan kepada kami bahwasanya yang namanya internet itu lebih bahaya sekedar yang namanya televisi satelit ya lebih berbahaya yang namanya apa internet walaupun kita katakan televisi berbahaya sangat berbahaya. Banyak kemungkaran-kemungkarannya. Bahkan sepakat kalau orang ditanya mana yang antara baik dan buruknya, banyak mananya, banyak jeleknya. Ya. Dari mulai kemaksiatan-kemaksiatannya, mengumbar yang namanya aurat, syahwat, ya. Kemudian acara-acara yang tidak ada faedahnya. Demikian pula diajarkan kepada anak-anak perkara yang jelek, perilaku-perilaku yang jelek, ini berbahaya. Tapi dikatakan sama Syekh lebih berbahaya lagi yang namanya internet. Ya. Lebih berbahaya lagi. nasihati li ikhwani maka nasihat saya kepada saudara-saudara kami ya terkait dengan internet ayatakullah fi anfusihim senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa yu'allimu annahum ma khuliqu li hadhihi wa inna ma khuliqu li ibadatillahi azza wajalla Dan dia harus mengetahui tidaklah Allah menciptakan dia untuk perkara yang sia-sia, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan dari nasihat-nasihat yang diberikan oleh Syekh di pertemuan akan datang biinillahi taala. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.